Eh, ada pertanyaan Ana mau nanya bahwa Ana diajak untuk training daurah dari Hizbut Tahrir Indonesia. Uh, tapi anak pas waktu nanya apa masalahnya pada akhwat dan ikhwannya tidak tahu. Tolong jelaskan manhaj dari Hizbut Tahrir Indonesia tersebut. Hizbut Tahrir Indonesia ini didirikan oleh eh, Hizbut Tahrir itu sendiri seluruh dunia Hizbut Tahrir ha? itu didirikan oleh seorang tokoh bernama Dr. Taqiyuddin An-Nabhani ya, dari Yordania. Kemudian ia menggagas satu pemikiran bahwa memecahkan problem umat ini hanya satu, yaitu berdirinya khilafah Islamiyah yang memimpin seluruh umat Islam. Maka kata dia dengan demikian seluruh perjuangan harus diarahkan dalam rangka perjuangan mendirikan khilafah Islamiyah di dunia ini. Hanya itu satu-satunya jalan memecahkan problem umat ini kata kata dokter Takhidin Anadhani. Oleh karena itu mulailah dimunculkan gerakan-gerakan tersebut. Sehingga gerakan Dr. Taqiyuddin Anadhani ini hanya mempelajari dan tertumpu kepada perkara politik. Mempelajari perkara politik karena mempelajari terus perkara politik konsep konsep konsep konsep bikin konsep konsep konsep aduh kalau masalah bikin konsep maaf maaf ya itu ada tukang sapu dari satu kantor itu pinter bikin konsep nah, tokoh yang bernama Sawito eh, Kartowibowo atau siapa itu itu sebenarnya maaf maaf tukang sapu dari satu kantor pemerintah bikin konsep pemerintahan Indonesia di zaman Soeharto waktu itu bisa nah, jadi akhirnya karena tertumpu pada permasalahan politik Dr. Takil Dinan nabhani membangkitkan semangat orang untuk mempelajari politik, politik, politik, politik, politik, khilafah, khilafah, khilafah, khilafah, khilafah, Permasalahan selain politik, permasalahan cabang kata dia. Permasalahan pokok ialah permasalahan politik. Akhirnya tenggelam dalam filsafat-filsafat politik pemerintahan. Akhirnya Dr. Takdiruddin Hani menelan habis-habisan pemikiran Mu'tazilah Sebab yang paling banyak bicara tentang konsep politik ya, itu Mu'tazilah. Wah, di situ masuk pemikiran-pemikiran Mu'tazilahnya. Akhirnya mulai muncul bid'ah-bid'ah yang lainnya. Tadi dia mengatakan bahwa pemecahan problem seluruh problem umat Islam ini hanya dengan berdirinya khilafah Islamnya. Ini saja sudah pemikiran bid'ah. Nah, kalau kita kembali kepada jejak sirah nabawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memecahkan problem umat jahiliyah dengan apa? Dengan mendirikan khilafah Islamiyah. Berdakwah di Mekah 13 tahun tidak pernah berbicara satu huruf pun tentang khilafah Islamiyah. Hah? Apa yang didakwahkan selama 13 tahun? Hanya perkara mada tauhid hanya perkara bagaimana membersihkan diri dari syirik membersihkan tauhid dari syirik bagaimana untuk taat kepada Allah 13 tahun bukan setahun dua tahun Hah? nah jadi kalau dikatakan oleh Taqiyuddin Nabhani bahwa Pemecah problem umat Islam itu ialah hanya dengan mendirikan khilafah Islamnya. Ada gerik, ini dusta. Bid'ah yang seperti ini dilanjutkan dengan bid'ah berikutnya karena dia tenggelam dalam pemikiran Mu'tazilah itu maka dia mengatakan bahwa perkara akidah nggak boleh pakai hadis ahad harus hadis mutawatir hadis ahad itu hadis yang sanatnya sedikit tiga atau apa e, dua atau satu ya. walaupun sahih tapi kalau hadis ahad nggak boleh dipakai dalam perkara akidah katanya perkara akidah hanya perkara mutawatir saja kalau perkara hukum-hukum halal haram nggak apa-apa pakai masalah nggak apa-apa pakai hadis ahad itu nah akibat dari pemikiran bid'ah yang kedua ini muncul lagi problem-problem lainnya, bid'ah-bid'ah yang lainnya, yaitu mereka sampai menolak untuk beriman kepada adanya Isra Mi'raj. Dengan alasan karena hadis ahad beritanya. Ya, lu terus tentang ayat surat Al-Isra itu, ayat-ayat pertama itu ditafsirkan bagaimana? oh itu subhanallah di asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa Ah, itu asro. Asro itu artinya berjalan di malam hari. Bisa jadi sebulan, bisa jadi dua bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Gak ada keterangan di ayat itu bahwa Nabi melakukan uh, Isra Mi'raj itu sehari semalam. Gak ada katanya. Mengapa kok ngomong begitu? Karena menolak hadis ahad. Sehingga tidak percaya kepada Isra Mi'raj tidak percaya kepada adanya adab kubur dan nikmat kubur. Kenapa? Oh, beritanya tentang adab kubur dan nikmat kubur itu hanya hadis ahad. Ah, problem baru berikutnya. Nah, begitu bid'ah-bid'ah yang mereka tenggelam padanya dari Hizbut Tahrir tersebut. Ha? Ah, barakallahu fikum. Jadi eh, hati-hati kamu ya dari uh, apa yang dinamakan apa yang menamakan diri dari Hizbut Tahrir. Ya. Kemudian di Indonesia didirikan Hizbut Tahrir Indonesia. Yang pertama kali kan membawa racun Hizbut Tahrir ke Indonesia ini ialah seorang tokoh bernama Abdurrahman Al-Baghdadi seorang warga negara Australia kebang kebangsaannya Libanon ya dia membawa Hizbut Tahrir ke Indonesia ini sehingga berdirilah Hizbut Tahrir Indonesia hmm, kata penanya mengapa wanita kok disunahkan sholat di rumah ya. jawabannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan wanita mengatakan abdolnya wanita sholat itu di rumah. Kalau ditanya lah, mengapa Rasulullah kok menyunahkan wanita sholat di rumah lebih utama daripada sholat di masjid? Ya, sayang Anda bertanya sekarang. Mestinya Anda bertanya ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tanyai beliau, ya Rasulullah kenapa kok engkau sunahkan demikian? Ya, jadi kita terhadap apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu kita samihna wa Kita mendengar dan taat. Ya. Sebab kalau tidak nanti kalau semuanya harus dimasuk kan nanti kita akan menghadapi problem dalam beragama. Orang banyak, kenapa kok toh di Ka'bah tujuh kali? Kok nggak sekali saja? nah, nanti ada bilang, lu kenapa kok harus tawaf di Ka'bah yang di Mekah saja? Oh, kita bisa bikin Ka'bah tir, apa e, tiruan e, di Jogja sini di keraton gitu bikin Ka'bah untuk kita tawaf di sana nggak usah pergi ke ke Mekah sana dan sebagainya dan sebagainya banyak perkara yang akhirnya kalau dirujukkan kepada logika mumet hasilnya Hah? hasilnya mumet kenapa sholat subuh kok dua rakaat yang seger-segernya badan kok dua rakaat mestinya delapan rakaat sebab seger, sedang seger-segernya badan kenapa kok sholat duhur empat rakaat oh badan capek habis kerja empat rakaat mestinya dua rakaat sudah cukup oh, begitu. Kenapa sholat isya kok empat rokaat ngantuk-ngantuk ya sholat isya empat rokaat sudah ngantuk sudah capek seharian mestinya dua rokaat saja mbok yao repot sudah kalau semua itu harus dilogikakan jadi dalam perkara agama bukan bidangnya akal akal itu ada bidangnya sendiri yaitu bidang e, eh, mau bangun konstruksi e, bangunan dan sebagainya mengatur e, instalasi listrik nah itu bidangnya akal letakkan sana akal tapi, tapi kalau masalah agama enggak benar engkau meletakkan bidang ini dalam perkara agama perasaan ada tempatnya sendiri mendidik anak itu perlu perasaan Jangan kaku-kaku dengan perasaan. Nah, itu termasuk perkara sarana untuk mendidik. Nah, nah lah kalau kamu mau macul dengan perasaan, aduh kasihan ya tanah ini saya pacul. Eh, bukan tempatnya. Kalau macul itu tempatnya bukan perasaan. Kalau macul itu tempatnya otot. Tempatnya okol. eh, ah, jadi masing-masing itu tempatkan pada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau agama itu kita tempatkan di sana apa? Iman, tasdik, akal harus tunduk, perasaan harus tunduk, semuanya tunduk kepada uh, agama. Jadi membahas masalah itu tempatkan pada posisi yang benar sehingga tidak golin kita ini Ya. Kata penanya, apakah orang-orang jamaah tablik bisa dikatakan ahli bid'ah? Ya. Kalau dalam hal memfonis seseorang yang terlibat bid'ah ini harus ada tahapan-tahapan ya yang dikenal dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah dari dalil Alkitab was sunnah tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu otomatis dikatakan ahli bid'ah anda ya sebab ada masalah pada orang yang berbuat bid'ah itu seperti orang-orang yang ikut rombongan tablik, rombolan tablik. Nah, ini apakah semua orang yang ikut mereka berarti ahlul bid'ah? Tidak bisa. Ya, yang jelas itu perbuatan bid'ah. Tetapi adapun untuk dikatakan orang yang ikut dengan perbuatan bid'ah itu ahlul bid'ah harus ada apa uh, aturan-aturannya yaitu harus ada uh, iqamatul hujjah menegakkan hujjah sebab eh, banyak orang yang ikut uh, jahil nggak ngerti ikut-ikutan disangka ya inilah yang terbaik ha, sehingga ikut atau kadang-kadang sedang lewat mampir sholat terus diajak urut ikut eh, memang nggak belajar agama ikut masa kayak gini dikatakan ahlul bid'ah Ya jangan. Nah, maka apa dalilnya para ulama? Kok mengatakan tidak semua orang yang berbuat bid'ah berarti ahlul bid'ah? apa dalilnya para ulama tentang masalah ini? Dalilnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa ma eh, yaitu firman Allah taala dalam Al-Quran wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula kami tidak mengut, menyiksa satu kaum sehingga kami utus seorang rasul dari ayat ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah menunjukkan bahwa ketika belum sampainya ilmu para rasul itu kepada satu kaum walaupun kaum itu berbuat dengan perbuatan bid'ah bahkan perbuatan kufur tidak bisa untuk diponis bahwa mereka kufar ataupun ahlul bidah nah, jadi harus dipastikan ilmu telah sampai kepada mereka barulah di situ ada ponisnya untuk kita sikapi sebagai apa orang itu ya